Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Yaqulu syarih rahimahullahu taala berkata eh, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya terhadap eh, Lum'atul I'tiqad قال وتقسم الشهادة بالجنة أو بالنار إلى قسمين عامة وخاصة Setelah beliau <clears throat> menyebutkan tentang kaidah yang penting bahwa mempersaksikan kaum muslimin apakah sebagai penghuni surga atau jannah atau sebagai penghuni annar atau neraka itu landasannya adalah syariat dan tidak ada andilnya e, akal pendapat siapapun namun di sana yang ada adalah berharap dengan barakallahu fikum tentunya berdasarkan ayat dan hadis. <clears throat> ayat hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat penghuni jannah kan begitu ya. Sifat-sifat penghuni jannah demikian pula amalan-amalan yang mendorong memasukkan seorang ke dalam jannah. Hadis Nabi SAW juga yang menyebutkan, maukah aku tunjukkan satu amalan yang dengannya kalian bisa masuk ke dalam jannah dan bisa membebaskan dari neraka. Dari situ barakallahu fikum kalau seorang yang tidak atau belum ada rekomendasi dalam arti kata Nabi menyebutnya tentang fulan di jannah, fulan di neraka dan yang tidak berarti apa? Kita berharap kalau secara lahiriahnya dia mengamalkan amalan kebaikan jadi semoga dia termasuk penghuni apa? jannah. Sebaliknya seorang yang berbuat keburukan, kejelekan yang hal itu amalan-amalan penghuni neraka ya kita khawatir. Tapi kita juga tidak bisa memastikan bahwa dia di neraka. Karenanya kembali bahwa seperti hadis kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap kebid'ahan itu sesat dan kesehatan di neraka. Itu jangan sampai kemudian barakallahu fikum kita dianggap sebagai penghafal satu-satunya hadis tersebut dan surga itu milik kita, neraka itu milik orang lain, bukan. Taib kan sering ya muncul. Memangnya surga itu kalian saja yang menghuni, kami itu di neraka. Ya bukan demikian, tapi kita khawatir dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat banyak inovasi, pembaharuan, dalam agama ini kita khawatir. Kan amalan itu kan ada standarisasinya. Syariat menetapkan. Suatu amalan yang jumlahnya ditetapkan tidak boleh kita menambah dan mengurangi. Contohnya sholat maghrib kan begitu. Maghrib ditetapkan tiga, tidak perlu kita bertanya loh kenapa sih kok tiga kan begitu? Demikian pula sifatnya ruku itu sebelum sujud tidak boleh kita merekayasa bahwa sujud itu kita dahulukan. Tempat haji itu di mana? Di Ka'bah. Tidak boleh kita ganti tempat lain. Demikian pula waktu seperti maghrib itu kalau matahari sudah terbenam. Kan bagian tidak boleh dikerjakan di waktu lain. Itu namanya apa? barometer, tidak boleh kita mm, keluar dari hal itu. Baik. Tetapi disimpulkan bahwa persaksian dikatakan siapa yang masuk ke dalam jannah dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka itu terbagi dua. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Fal'amatu hiya al-mu'allaqatu bil Kalau penilaian secara umum, persaksian secara umum adalah hal yang kaitannya, hal yang hubungannya dengan sifat. Mitlu an-nashhad di kulli mu'min bi annahu fil jannah. Contohnya dengan sifat umum kita persaksikan, kita persaksikan dan kita bersaksi bahwa kaum mukminin itu di jannah kan begitu. Iya. Karena kalau sampai ditanya orang mukmin itu tempatnya di mana? nggak tahu. Mungkin bisa jadi di neraka. Nggak boleh seperti itu. Kaum mukminin di jannah. Iya. Kaum mukminin di jannah. Tapi kalau kita ditanya, loh kalau si fulan yang itu di mana? Nah itu yang kita katakan apa? Muayyan tidak bisa kita mengatakan begitu. Tapi kaum mukminin fil jannah. Kan begitu. Kaum mukminin di jannah. Bi fil jannah. Au likulli kafirin bi annahu finnar dan juga kita mengatakan setiap orang kafir di neraka. Setiap orang kafir di neraka. Au nahu atau yang semisalnya min al-awsaf allati ja'alaha syari'u sababan lidukhulil jannah awin nar atau yang lainnya yang mana syariat itu menjadikan sesuatu amalan sebagai sebab dengannya masuk jannah, dengannya masuk neraka. Adapun yang khaslah yang khusus ya al-mu'allaqatu bi syakhsin. Kalau umum sifatnya global. Orang-orang mukmin di surga, orang-orang kafir di neraka, itu umum. Kan begitu? Adapun khusus adalah kaitannya dengan individu. Individu mislu an-nashhad li syakhsin muayyan. Kita mempersaksikan seseorang bi annahu fil jannah bahwa dia di surga atau li syakhsin muayyan bi annahu fin nar atau kita menyatakan bahwa si fulan di neraka falan nu'ayyinu illa ma'ayyanahu Allah wa rasuluhu. Tidak boleh kita mengatakan si fulan itu di jannah atau si fulan di neraka kecuali yang memang apa? Allah dan Rasulnya apa? Tentukan si fulan di mana tempatnya, si fulan di mana tempatnya. Demikian. Qala al-mu'ayyanuna min ahli jannah. Di sana ada pihak-pihak yang syariat menyatakan si fulan di jannah, si fulan jannah. Al-mu'ayyanun min ahli jannah. Orang-orang yang mereka itu barakallahu dipersaksikan di jannah kathirun, cukup banyak minhum. Al-ashrah al-mubashiruna atau mubasyaruna bil jannah sepuluh orang yang diberikan kabar gembira masuk jannah. Wa khusu bihadal was dan dikhususkan kepada mereka itu dengan sifat ini di anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'ahum fi haditsin wahid. Kenapa kok ada istilah sepuluh orang yang disampaikan berita gembira bahwa di jannah? Boleh tidak kita menambah yang lain? Boleh tidak? Boleh. Dengan catatan tidak dimasukkan dalam hadis ini kan begitu. Maka dikatakan muayyanun. Orang-orang yang dikhususkan. Siapa sepuluh orang yang masuk dalam jannah. Kan begitu. Siapa orang yang dikatakan sepuluh orang masuk dalam jannah. Ada Nabi Ibrahim di situ? Kan nggak ada ya. Di mana Nabi Ibrahim? Fil jannah kan begitu. Ada Nabi Musa di situ? Kan tidak ada. Para ambiya, para rasul tidak ada. Baik. Kenapa diistilahkan 10 orang masuk dalam jannah? Karena Nabi menyebutnya dan dikumpulkan dalam satu hadis. Terkumpul dalam satu hadis. Faqala Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman bin Auf fil jannah wa Sa'ad ibn Abi Waqqas fil jannah wa Sa'id ibn Zaid fil jannah wa Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah rawahu Tirmidzi wa sahahahu Albani begitu Nabi mengatakan disebut orangnya fulan di jannah fulan di jannah fulan di jannah waqad kalam ala al-khulafa al-arba'a wa amma al-baqun fa jama'u fi hadha al-bait dan uh, pembicaraan masalah khalifah yang empat atau nama nama empat orang pertama sudah kita sampaikan. Adapun yang lain disebutkan wasa'du atau wasa'idu wasa'du wabnu aufin watalhatu Sa'id wa Sa'du wa Aufin wa wa Amir Fihrin. Amir. Fabarakallahu fikum dari Bani Fihr wa Zubair. Zubair yang disebutkan di situ Ibn Awam. Qala Talha wa huwa Ibn Abdullah. Talha bin Ubaidillah, fan Talha bin Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Min Bani Tamim, min Bani Tamim. Ibn Murrah. Ibn Murrah ahadu athamaniyah as-sabiqin ilal Islam. Talha bin Ubaidillah termasuk salah satu delapan orang yang pertama kali masuk Islam. Talha bin Ubaidillah. Deretan orang-orang yang dikatakan delapan orang yang pertama-tama masuk Islam. Qabla yaumal jamal. Qabla atau kutila yaumal jamal. Terbunuh pada yaumal jamal. Yaumal jamal, barakallahu waqa'ah. Waqa'ah bermakna satu kejadian yang semoga Allah Azza wa Jal yaitu menjaga kita akidah kita, keyakinan kita barakatikum walaupun secara buahir kita terhindar dari peperangan. Sementara Pesatul Jamal yaitu kejadian perseteruan yang dikatakan antara Ali dengan Aisyah mereka manusia Tabarakallahu tapi mereka terselamatkan dari sisi keimanan dan akidahnya. Jadi jangan sampai kita menjadi para pembiji dan penilai. Kok bisa ya sahabat itu apa? Berseteru kan begitu ya. Itu harus kita jaga lisan kita. Kenapa? Karena Allah menjaga keimanan mereka. Menjaga barakallahu siapa-siapa mereka. Meskipun mereka tidak luput dari apa? Sebuah kejadian. Sebuah kejadian. Baik. Talha bin Ubaidillah terbunuh pada Yomul Jamal. Di Jumadil Akhirah. Pada bulan Jumadil Akhirah yang dikatakan sana sitata wa salasuna ba'dal hijrah. Beliau meninggal pada usia 64 tahun. Kemudian Zubair wa huwa ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam min Bani Qusay, min Bani Qusay ibn Kilab Zubair huwa ibnatu atau ibn ammati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zubair itu putra bibi Nabi. Putra bibi Nabi. Insarafa yaumul jamal Zubair ibn Awam beliau mengurungkan mengurungkan diri dari ikut berkecimpung, berkecimpung dalam perang Jamal. Dalam perang Jamal an qitali Ali dari memerangi Ali. Dari memerangi Ali, beliau mengurungkan diri. Tidak ikut e, membatalkan membatalkan dalam ikut andil dalam perang tersebut. Falaqiyahu Ibn Jurmus. Tetapi Barakalafikum di situ ketemu dengan seorang yang bernama Ibn jurmus faqatalahu dibunuh dia dibunuhlah Zubair fi Jumadil Aula fi Jumadil Aula pada bulan Jumadil Ula yaitu tahun 36 dengan usia 62 tahun atau 67 tahun. Kemudian yang berikutnya Abdurrahman bin Auf min Bani Zahrah ibn Kilab. Tufiya sanah Tintin wa thalathin ba'dal hijrah. Setelahnya ialah Abdurrahman bin Auf. Beliau meninggal wafat pada tahun 32 Hijriah, eh, Hijri, Hijriah dan berusia 72 tahun. <clears throat> Wadufi Nabil Baqi dan beliau dimakamkan di kuburan Baqi. Eh, sebagai salah satu perihal tentang pendidikan yang luar biasa oleh pemerintah Timur Tengah sampai kepada para tentaranya. Jadi sempat dalam satu perjalanan umrah kita membimbing para jamaah dan <clears throat> berziarah ke makam Baki. Ke makam Baki. Tentunya di situ banyak para sahabat kan begitu. Banyak para sahabat dan bahkan sebagian menyebutkan seperti Imam Malik juga dimakamkan di situ. <clears throat> di sana ada makam-makam yang barakalafikum situs, ya, dikatakan situs, yukal, dikatakan bahwa ini makamnya fulan, makamnya fulan, makamnya fulan kan begitu. Tapi untuk dipastikan siapa yang mengetahuinya. Suatu saat tatkala kita melewati e, salah satu makam yang dijaga oleh tentara, makam salah satu makam yang di Jakarta ada yang menyematkan bahwa ini kuburan fulan. Orang sudah apa? Orang sudah membici bahwa ini kuburan fulan. Yaitu dari kalangan sahabat. Tatkala kita tanya kepada tentara ya, mungkin dengan bahasa kita lah, satuan bahasa kita, mohon maaf. Kami ingin bertanya, orang-orang menamai ini kuburan siapa? Kepada tentara tadi, kan begitu ya. Kita sampaikan ini kuburan ini orang-orang menyampaikan, orang-orang mem, e, membici ini kuburan siapa, menamai kuburan siapa. Kata tentara tadi silahkan dinamai nama siapapun boleh dari orang-orang soleh kan begitu ya. Silahkan. <laughs> Apa artinya yang bisa kita simpulkan? Tidak kemudian justru mendukung, oh ini kuburan fulan, harus dihormati kan begitu ya. Coba kalau di tempat kita, mungkin kena marah ya penunggu kuburan seperti itu. Ya, akan kena marah tapi justru bimbingan tauhid agar seorang tidak mengkultuskan. Kan begitu ya. Sampainya paham tauhid kepada mereka. Baik. <clears throat> paham ya bisa tadi ya. Jadi sampai dalam kondisi tidak ingin apa? Para penziarah tadi mengkultuskan. Ya silakan. Anda namai siapa saja yang Anda sukai, kaum muslimin yang ada kan begitu. Nah, baik. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad bin Abi Waqas. Wahuwa Ibn Malik. Min Bani Abdin Manaf. Ibn Zahrah awal man rama sahm. Fisabilillah. Sa'ad bin Abi Waqas orang yang pertama kali melemparkan anak panah dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pertama kali apa? Ramasan sahm fi sabilillah. Mata fi qasrihi bil aqiq. Beliau meninggal di tempat tinggalnya, di rumahnya, di kediamannya. Al aqiq ala asyrati amyal min Madinah, kurang lebih 10 mil dari kota Madinah. Banyak para sahabat, pejuang-pejuang, itu Allah takdirkan meninggalnya di atas tempat tidurnya, di rumahnya. Subhanallah, begitu. Padahal mereka berusaha seandainya bisa meninggal di mana? Di medan pertempuran. Kan demikian. Tapi tidak Allah takdirkan meninggal di situ. Nah. Wadufi Nabil Baqi, demikian pula beliau dimakamkan di Baqi meninggal pada tahun 55 Hijriah atas usia 82 tahun. Sa'ad bin Abi Waqas. Yang berikutnya Sa'id ibn Zaid. Wahu ibn Zaid. Ibn Amr. Ibn Nufail. Karena minasabiqin ilal Islam. Beliau termasuk orang-orang yang dikatakan deretan pertama dari kalangan orang-orang yang masuk Islam. Tufiya bil aqiq Wadufina bil Madinah. Juga sama beliau meninggal di kota Atik dan dimakamkan di Madinah. Pada tahun 51 Hijriyah. Nah, kurang lebih pada usia 70-an tahun. Kalau Abu Ubaidah, wahwa Amir, yang disebutkan pada potongan B tadi. Sa'idu wa Sa'dun wa Ibnu Aufin wa Talhatu wa Amiru Fihrin. Wa Amiru Fihrin. Wazubairu al-Mumaddahu Wazubairu al-Mumaddahu Abu Ubaidah wa Amir bin Abdullah Amir bin Abdullah Ibn al-Jarrah min Bani Fihrin min Bani Fihrin min as-sabiqin Islam termasuk deretan orang-orang yang pertama kali masuk Islam Tufiya fil Urdun fi ta'uni amwas. Beliau termasuk yang terkena penyakit kolera pada eh, wabah taun di Ordon di Syam di Yordan waktu itu menimpa atau tertimpa e, kepada mereka wabah yang disebut dengan apa? Taun awas atau dengan bahasa kita kurang lebih penyakit kolera. Nah. Pada tahun Barakalafikum 18 18 Hijriah dengan usia 58 tahun. Qala wa min syahida wa man syahida lahu Nabi sallallahu bil jannah. Dan termasuk yang Nabi persaksikan di jannah ialah Al-Hasan wal Husain wa Thabit bin Qais. Al-Hasan wal Husain wa Thabit ibn Qais. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan wal Husain sayyida sababi al-jannah. Rawahu Tirmidzi. Demikian pula qala Nabi fi Thabit bin Qais innaka Lasta min ahli nar. Kata Nabi, kamu bukan penduduk neraka. Kamu bukan penduduk neraka. naga min ahli al-jannah. Tetapi kamu sebagai penduduk jannah. Itu kepada Thabit Ibn Qais. Baik. Qala al-mu'ayyanuna min ahli nari fil kitab wa sunnah. Selesai kita dari orang-orang yang dikatakan apa? Dikatakan sebagai penduduk jannah. Secara umum maupun secara khusus. Secara umum maupun secara khusus. Adapun yang dikatakan, disebut, dinyatakan sebagai penduduk neraka oleh Al-Quran maupun sunnah berikut. Qala minal muayyanina bil Quran. Abu Lahab, Abu Lahab Abu Lahabin. Wahyu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib amun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang dikatakan Barakalafikum secara khusus dinyatakan sebagai penghuni neraka adalah Abu Lahab. Abu Lahab yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan oleh Al-Quran sebagai penghuni neraka. Wa mra'atuhu dan juga istrinya. Wa huwa Ummu Jamil. Wa huwa atau wahia Ummu Jamil. Ummu Jamil Urwa. Urwa bintu Harbin. Bin Umayyah. Urwa bintu Harbin bin Umayyah. Ukhtu Abi Sufyan. Saudara kandung daripada Abu Sufyan saudara kandung daripada Abu Sufyan. Yaitu pada qaulu ta'ala tabbat yada abi lahabi wa Celakalah. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan celakalah wamra'atuhu wamra'atuhu dan juga istrinya. Disebutkan dalam tafsir barakallahu fikum keduanya berseteru. Keduanya apa? E, bersyarikat bersama-sama bahu membahu untuk mencelakakan Nabi SAW dan memerangi Nabi dan memusuhi Nabi. Nah, dan sebagian barakalafikum seperti pihak-pihak yang mengatakan bahwa paman-paman Nabi tidak boleh dicela, eh, celah bermakna tidak boleh kita mengatakan paman Nabi di neraka karena kalau sampai menyatakan paman Nabi neraka itu menyakiti Nabi. Sementara para ulama menjelaskan paman Nabi ada empat. Dua yang mengikuti beliau dan dua yang tidak mengikuti. Siapa itu? Abbas bin Abdul Muttalib dan Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu paman Nabi, Hamzah. Kabar kalau fikum, dua-duanya nampak. Nampak terutama Hamzah bin Abdul Muttalib pembelaannya kepada Nabi SAW dan terbunuh pada apa? Perang Uhud. Demikian pula Abbas bin Abdul Muttalib, ayah daripada Abdullah bin Abbas. Yang kedua yang tidak mengikuti Nabi, siapa itu? Hmm? Abu Lahab dengan siapa? Abu Talib. Ayah Ali bin Abi Talib. Ayah Ali bin Abi Talib. Baik. Itu orang-orang yang dipersaksikan oleh Al-Quran dikatakan sebagai penghuni neraka. Tabat yada abilah biwatab. agna'an humaluhu wa makasab. Jadi seluruh apa yang diupayakan tidak ada manfaat dan artinya. Baik. Qala wa minal muayyanin bisunnah. Adapun yang dinyatakan sebagai penghuni neraka. Tetapi berdasarkan sunnah Abu Talib. Abu Talib. Wahu Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Wahu Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Liqaulin Nabi SAW. Ahwanu ahli nari azaban Abu Talib penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Penghuni neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wahuwa munta'ilun bina'lain. Yagli minhuma dimaguh. Yaitu beliau memakai dua sandal. Dua terompah, dua sandal dari api neraka yang dengan mengenakan dua sandal tadi menjadi mendidih otaknya. Allahumma salimna salimna. Itu dikatakan yang paling ringan. Paling ringan tentang adab ialah adab yang diberikan kepada paman beliau. Nabi berdoa, tetapi yang Allah izinkan di peringan adabnya tidak dikeluarkan. Dan Abu Talib binar. Abu Talib apa? finar. Berbeda dengan kaum Syiah. Mereka membela mati-matian. Siapa bilang Abu Talib di neraka? Abu Talib Islam. Karena itu paman Nabi. Sebab itu barakallahu fikum sunnah tidaklah kemudian barakallahu fikum <clears throat> lepas daripada bimbingan syariat. Baik. Hadis tadi diriwatkan oleh Imam Bukhari. Hadis tadi diriwatkan oleh Imam Bukhari. Wa minhum Amr bin Amir ibn Luhai Al-Khuzai. Di antara yang juga dinyatakan sebagai penghuni neraka ialah Amr ibn Amir ibn Luhai Al-Khuzai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu Nabi menyatakan tentang orang ini ra'aituhu yajurru an'amahu oh, am'a'ahu am'a'ahu finnar. Kata Nabi aku melihat dia menyeret ususnya. Dia menyeret-nyeret ususnya di neraka. Kata Nabi aku melihat Amr bin Amir ibn Duhai al-Khuzai itu menyeret ususnya di neraka. Rawahul Bukhari. Taib. Barakallahu fikum itu yang berkaitan dengan tafsil e, tambahan rincian poin yang ketiga dari pelajaran yang hari ini kita sampaikan yaitu kita tidaklah mempersaksikan kaum muslimin secara khusus individual apakah dia di jannah demikian pula kita tidak mengkhususkan orang-orang kafir di neraka kecuali yang memang syariat. Syariat apa? Mengkhususkannya. Baik. La'alahu poin yang berikutnya, barakallahu fikum, beralih kepada poin yang lain e, berkaitan dengan sikap alusunnah. Sikap alusunnah, la nukafir ahadan min ahli qiblah bidzambin wa la nukhrijuhu an islam bi'amalin. Yaitu poin barakallahu fikum, kita tidaklah diperintahkan mengkafirkan seorang pun kaum muslimin atas dosa yang mereka perbuat dan juga tidak boleh kita mengeluarkan mereka dari Islam atas amal dan perbuatan yang mereka lakukan. Baik. Kita baca ya secukupnya ya. Qala rahimahullah berkata Ibn Qudama al-Maqdisi la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin wa la nukhrijuhu 'anil Islam bi 'amalin. Kita diajarkan untuk tidak mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin atas dosa yang dia perbuat. Berbeda dengan kaum Khawarij kan begitu. Orang Khawarij mereka punya pemahaman bahwa iman itu satu keutuhan yang dikatakan la yatajazza iman, satu keutuhan. Sehingga kalau sampai ada perbuatan-perbuatan yang mengotori keimanan, berarti apa? Kafir dia. Jadi kafir. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang mengotori kepada keimanannya langsung difonis dia kafir. Itu siapa? Khawarij. Kalau Mu'tazilah bimbang, manzilah baina manzilatin. Dia bukan mukmin, dia juga bukan kafir. Kalau saya kafirkan, dia masih mukmin, kalau kita katakan mungkin dia melakukan perbuatan kafir kan begitu. Tapi di neraka sepakat, di akhirat sepakat dua pihak ini. Khawarij dengan Mu'tazilah sepakat bahwa apa? Bahwa keduanya bersepakat dalam hal para pelaku dosa itu di neraka. Nah, dan termasuk yang menghasung faham Mu'tazilah ialah apa? MTA. Iya. Mu'tazilah gaya-gaya Mu'tazilahnya tuh kental. Contohnya seperti mentafsirkan Quran kan begitu ya. Mana? Akwal, mufassirin. Juga pengingkaran kepada syafaat. Enggak ada nama syafaat itu. Pengingkaran kepada seher. Mu'tazilah, permainan kepada apa? Ra'yu. Iya. Seher, kemudian eh, apa istilahnya? Ter, eh, kena kerasukan jin Coba dilihat pada eh, statement-statement uh, daripada orang-orang MTA ataupun gurunya. Siapa bilang orang itu bisa kena apa bahasanya santet atau sihir. Bok tolong datang ke saya supaya saya itu disihir atau disantet. Kan begitu. Enggak ya? percaya. Padahal dalil ada, Al-Qur'an menyebutkan sihir ada sejak zaman siapa? Para anbiya, kan begitu ya. Demikian pula di zaman Nabi juga disebutkan dan syariat membimbing bagaimana seorang menjaga dari pengaruh-pengaruh bahaya seher kan begitu. Syafaat juga demikian bahwa dari kiamat nanti akan ada syafaat, ada syafaatul uzma, ada syafaat-syafaat khusus seperti syafaatnya Nabi kepada Barakallahu fikum Abu Talib padahal yang namanya syafaat itu kan ada syaratnya. Apa? idnullah lil masyu' lahu. Izin Allah kepada yang disyafaati. Harusnya bertauhid, kan begitu ya? Seorang itu akan mendapatkan syafaat dari orang yang memberi syafaat, ya, seperti penghafal Quran, memberi syafaat, mujahidin, seorang yang berperang di jalan Allah, meninggal wafat di medan pertempuran, memberi syafaat, anak kecil yang meninggal memberi syafaat kan begitu. Dengan catatan yang diberi syafaat orang yang bertauhid kan begitu. Ya tidak. Orang Islam orang yang bertauhid. Kalau orang kafir mendapat syafaat tidak? Ya tidak. Misalnya ada orang kafir, orang tuanya kafir, anaknya baik, penghafal Quran, muslim, bisa memberi syafaat kepada orang tuanya, tertolak. Man dia yashfa'u indahu illa bi'idnih kan begitu. Fabarakallahu fikum. Kenapa Nabi SAW bisa memberi syafaat kepada pamannya yang kafir? Apa jawabannya? itu khususiyah bagi beliau. Khususiyah bagi beliau dan itu pun tidak sampai kemudian kepada perihal Demikian pula wala nukhrijuhu anil Islam amalin Kita juga tidak diajarkan. Tidak dididik dengan paham radikal. Mengkafirkan seorang mukmin muslim ber berbuat dosa atas dosa yang dia lakukan dan juga mengkafirkan seorang atas tindakan dan perbuatannya. Kita tidak akan apa? Semata-mata atas apa yang dilakukannya kok kemudian dengan itu kita katakan apa? Dia keluar dari Islam. kalau wa nara al hajj wal jihada madiyan ma'a ta'ati kulli imamin Poin yang lain adalah kita memandang. Kata beliau, kita memandang bahwa yang namanya haji, demikian pula jihad, itu berlangsung bersama ketaatan kepada setiap pemimpin yang sah di negara itu. Jadi, barakallahu fikum, seorang jihad itu harus izin dengan apa? Walil amr Jihad juga harus izin wali amr. Demikian pula peribadan haji. Perizinannya kalau pemerintah mengizinkan. Sehingga barakallahu haji-haji yang dikatakan dengan paspor gelap. Mohon maaf. Ini bukan ajaran alusunnah. Iya. Walaupun murah. Iya. Walaupun murah. Nah. Karena berhaji, memandang berhaji, demikian pula dalam berjihad itu bersama kepada ta'atu kulli imamin. Birran kana au fajiran. Apakah pemimpin saat itu seorang yang memang baik atau tidak baik? Tetap harus izin kepada apa? Kepada imam atau ulul amr. Wa salatul jum'ah khalfahum jaizatun. Salat Jumat di belakang mereka boleh sah dan hukumnya. Boleh dan sah hukumnya. Pada sebagian orang, kan begitu ya. Masa tadi waktu sholat Jumat yang mengimami Bapak Presiden. Saya ragu dengan keislamannya. Nah, kenapa Anda tidak meragukan keislaman Anda sendiri kan begitu ya. <laughs> Baik. Kala Anas kala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian muallif mengangkat sebuah riwayat dari Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebagian memberikan ta'liq bahwa hadis ini dhaif. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatun min aslil iman. Tiga hal termasuk prinsip keimanan. Tiga hal termasuk prinsip keimanan. Al-kafu amman qala la ilallah yaitu seorang untuk tidak membunuh kaf Menahan. Menahan tidak boleh membunuh, tidak boleh memerangi kalau orang itu sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Karenanya barakallahu fikum pada kejadian Zaid bin Thabit manakala beliau memenggal seorang yang katanya kan begitu ya yang katanya berlindung di atas kalimat la ilaha illallah kan begitu ya diingatkan aqatalta nafsan qad qala la ilallah apakah kamu membunuh seorang jiwa yang sudah mengucapkan la ilallah dijawab oleh Zain bin Thabit aku bunuh karena dia berlindung dari tebasan pedang tadi dengan kalimat itu kali kedua dilindungi kali ketiga dipenggal kata Zaid bin Thabit aku menilai hari itu seolah aku baru masuk Islam begitu ya aku baru masuk Islam penyesalannya yang luar biasa. Ini termasuk akidah lusunnah. Seorang kalau sudah mengucapkan la ilallah untuk tidak kemudian apa? Untuk tidak kemudian kita bunuh dalam hal peperangan juga tidak boleh kita apa? Perangi. Walanukafirhu nukaffirhu bidambin. Walanukafirhu nukaffiruhu bidambin. Dan kita juga tidak mengkafirkannya karena sebab dosa yang dia lakukan. Dosanya besar. Dosanya sudah banyak dan dia sering. Masa tidak dikafirkan kan begitu ya. ya? jangan. Berarti Ustadz kurang tegas kan begitu ya. Kurang tegas menghukumi. Kafirkan saja itu. Daripada ngulang-ngulang. Lah memang syariat itu Anda yang mengatur kan begitu. Ya? Baik. Tidak kita kafirkan seorang karena sebab perbuatan dosa wala nukhrijuhu minal Islam bi'amalin dan juga tidak kita keluarkan seorang karena satu amalan dari Islam wal jihadu madin mundu balagani Allahu azza wa jal dan jihad itu berlangsung sejak Allah utus aku hatta yuqatila akhiru ummati ad-dajjal sampai nanti umat memerangi dajjal terus perang masih apa diperintahkan. la yubtiluhu jauru jairin dan tidak menjadi batal tidak menjadi batal barakallahu fikum taatnya seorang kepada penguasa manakala mengomando jihad gara-gara imamnya pemimpinnya itu orang yang tidak baik begitu la yubtiluhu jauru jair Wala adlu adilin dan juga tidak dipengaruhi. Oh, kalau imamnya adil saya ikut berjihad. Kalau imamnya tidak baik saya tidak ikut. Tidak. Tetap tidak ada perbedaan wal imanu bil aqdar. Dan prinsip yang ketiga ialah beriman kepada takdir. Baik, Allah alam adapun syarah yang ada eh, kita sampaikan mungkin pada pertemuan yang akan datang billahi ya azza wajal. Semoga beberapa hal yang tadi telah kita sampaikan memberi manfaat kepada kita semua. Insya Allah dipahami ya. Nah. Baik, mungkin ada iskal Eh, mengingatkan tentang tadi ya pada para eh, kawafikum pembahasan Al Hasan dan Anawiyah. Al Hasan atau Al Husain, Al Husain yang dikatakan Kutila fi Karbala fi Ashri Muharram Husain terbunuh pada 10 Muharram di Karbala, di Karbala. Karenanya kaum Syiah barakallahu mereka menganggap bahwa tidak sah ya, salat seorang itu kecuali dengan beralaskan kepada apa? tanah yang dicetak. Dikeraskan kemudian diistilahkan dengan apa? tanah dari Karbala bumi yang suci. Itu hanya gaya. Gaya merasa bela sungkawa yang besar. Seandainya Barakawafikum itu disyariatkan, mestinya kan tanah Medina, ya. Di situ ada Nabi, ya tidak? Di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, di situ ada Umar. Kan demikian? Tanah di Uhud Medina ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Kan begitu. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada 10 Muharram, mereka juga menyebut dengan istilah Idul Ghadir. Hari di mana mereka meratapi atas kematian Hussein. Dalam hal tersebut, itu sampai seorang ibu kadang-kadang melukai bayinya. Bayi didukai. Dalam rangka mengenang mengenang karena apa? Husain dibunuh sampai dipenggal lehernya. Dilepas dari jasadnya. Darah tersimbah tentunya kan begitu. Nah, mereka ingin mengenang. Jadi pada tanggal 10 Muharram kaum Syiah merayakan raya hari raya bergabung. Nah, bergabung tentang perihal kematian Husain. Bergabung tentang kematian Husain dan mereka melukai jasad-jasad mereka dan mereka katakan karena niatan kami niatan kami yang ikhlas bahwa ini dalam rangka untuk apa istilahnya bela sungkawa atas kematian Husain sehingga pisau yang menusuk badan kami kepala kami tidak terasa berarti kan kebatilan ya kebatilan yang kedua bahwa Husain termasuk apa syahidun minal syuhada. Husain termasuk syahid minal syuhada. Yaitu sahabat yang terbunuh syahida. Terbunuh syahid. Sementara di sana banyak sahabat-sahabat yang mulia. Ayahnya Ali, bukankah terbunuh? Kan demikian. Sahabat Umar. Seandainya mereka tidak menganggap Umar, tidak menganggap Utsman, Umar Utsman juga terbunuh kan begitu. Taib anggaplah ayahnya, ayah kandungnya Ali, bukankah terbunuh? Kenapa juga mereka tidak memperingati pada bulan Ramadhan? Di saat terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Lalu melakukan seperti yang mereka lakukan pada tanggal 10 Muharram, Ashura, yang disebut dengan Idul Qadir. Sayangnya barakallahu fikum di akhir-akhir sekarang ini acara-acara itu diselenggarakan dan mendapatkan rambu penjagaan dari pemerintah. Allah musta'an yang sebelumnya mungkin acara ini tersembunyi. Tapi sekarang banyak tempat-tempat yang terang-terangan mereka merayakannya. Fantabihu. Syiah. Mereka menyusup. Dan taqiyah. Mereka pelaku sesungguhnya terhadap pembunuhan Hussein tetapi mereka bergaya sebagai seorang yang meratapi atas kematiannya. Meratapi atas kematiannya. Sehingga dalam bab ini, Barakallahu Ahlu Sunnah tetap menjelaskan kepada kaum muslimin. Menjelaskan kepada kaum muslimin tentang bahayanya kaum syiah. Bahayanya kaum syiah. Wallahu alam itu yang ingin kita tambahkan pada pertemuan kita kali ini semoga memberi manfaat kepada kita. Kita akhiri wasallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akhiru da'wana anil rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.